umat Islam di akhir zaman tidak lebih seperti apa yang Rasulullah sabdakan. Yushiku an tada'anikumul umam kama tadar akalati lakus atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia sebagaimana hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Kita ini ibarat hidangan Bapak Ibu yang akan disantap oleh para pemangsa yang ada di atas meja. Para sahabat bertanya, amin kilatin nano yauma idin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah hingga kami ini mangsa oleh bangsa-bangsa di dunia? Logikanya memang begitu. Kalau minoritas dihabisi kan Bapak? <laughs> Oh yang mayoritas. Tapi ternyata apa kata Rasulullah? Justru situasi berbalik. Bal antum yauma idin kasir. Bahkan kalian jumlahnya pada saat itu banyak sekali. Mayoritas kalian di muka bumi. Lakinnakum gusaun ka gusai saya. Tapi kalian seperti buih di lautan Bapak Bagaimana buih di lautan? Ombak itu tinggi menakutkan di tengah laut. Tapi kutu sampai di pantai hilang tanpa jejak kan? Oh karimal fisyati ilbahar atau seperti pasir di tepi pantai terhampar miliaran diambil diremas-remas hancur berkeping-keping itulah nasib umat Islam. Dibarilah Bapak Ibu dan Allah. Umat Islam memimpin dunia dimulai dari Rasulullah sampai Turki Utsmani. Membentang dari 610 Masehi dimulai dari nubuah Rasulullah SAW sampai mulkan akhir mulkan Adhan Turki Utsmani. Dimulai dari nubuah 610 Masehi sampai 1924. Umat Islam mengalami tiga periode Periode pertama adalah nubuah, yang kedua khilafah ala haji nubuah, yang ketiga mulkan adhan. Membentang 1315 tahun umat Islam menguasai 2 per 3 dunia. Memang besar kontribusi umat Islam terhadap dunia. Sains dan teknologi ditemukan pada saat itu. Ya. Namun nasib umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW justru mengenaskan sekali. Inggris memimpin sekutu memecah belah umat Islam, menguasai umat Islam. Kenapa demikian? Di fase ini umat Islam terkena satu virus penyakit yang bernama wah, wahan. Fitnah ini melanda umat Islam justru ketika kita berkuasa di muka bumi. Dan dua per tiga dunia kita kuasai. Dan umat Islam kaya raya dengan dan berkuasa. 13 abad Bapak Ibu 1315 tahun. Tapi ini membuat mereka cinta dunia dan takut mati. Tidak ada izah untuk memperjuangkan agamanya. Situasi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Paus Urbanus melancarkan perang salib memerangi umat Islam. Dengan strategi the fight at impera, dipecah belah lalu dikuasai. Nah, Rasulullah membuktikan ini dengan hadisnya bahwa kalian akan diperangi sesungguhnya setan memerangi kalian ibarat seekor serigala yang akan memangsa biri-biri ketika biri-biri itu berjamaah berkomplot serigala tidak akan berani takut dia maka dia membuat strategi naik dia ke tempat yang tinggi menebar propaganda dengan aungannya maka biri-biri yang mendengar aungan serigala tadi berpecah belah tuh ada yang ke barat bersatu bersatu bersatu. Itu fakta yang kami dapati ketika kami menyuruh. Wahai kaum muslimin, mari kita bersatu. Mari bersatu. Bersatu. <laughs> Berpecah belah. Ketika umat Islam berpecah belah begitu, dicaploklah satu-satu Bapak Betul? Begini cara musuh-musuh Islam menghancurkan Islam yang mayoritas seperti makan bubur panas. Kalau makan bubur panas dari tengah apa dari pinggir? Ah, satu-satu dari pinggir sedikit-sedikit. Lama-lama habis buburnya kan. Tidak langsung Turki Utsmani yang diperangi, Konstantinopel yang perangi, tidak. Tapi ujung yang terjauh. Ya, Mesir kuasai sama Inggris. Afrika, Prancis. Palestina, Jordan, Inggris. Suriah, Libanon, Prancis. Pakistan, Inggris. Aljazair, Prancis. Irak, Inggris. Malaysia, Inggris, giliran kita Belanda, Belanda, Indonesia, Belanda. Coba kita dijajah sama Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Begitu nasib umat Islam. Tadinya menguasai dua pertiga dunia dipecah belah dengan strategi divide and impera. Sudah dipecah belah dalam bentuk nasionalisme, dipecah lagi dalam unsur yang terkecil. Multi ormas, orpol, sekte, madhab, makin susah kita untuk berjamaah. Betul Bapak Ibu? Begitu strategi mereka menghancurkan kita umat Islam. Tapi ini tetap membuat umat Islam mayoritas. Ada strategi lain Bapak Ibu. Hari ini Barat melihat umat Islam itu barat pohon besar yang rindang. Mereka punya alat untuk menghancurkan umat Islam. Strategi mereka. Ibarat mata kapak Bapak Ibu. Mereka ingin menumbangkan pohon besar ini, tapi hanya punya mata kapak. Yang kalau mereka nekat memegang, memegang langsung dengan tangan mata kapak tadi, lalu dipukulkan ke pohon. Yang tumbang pohonnya apa tangannya? Tangannya Bapak Ibu. Maka mereka membuat strategi. Ini pohon banyak rantingnya. Ah, ranting itu cocok kalau dibikin pegangan kan? <laughs> Diambil tuh. Jadi untuk menebang pohon itu diambil dulu rantingnya. Dibikin jadi pegangan kampak ya. Dipukulkan ke pohon yang akan ditumbangkan. Tumbang tidak pohonnya? Begitulah strategi mereka menghancurkan umat Islam hari ini. Gak mungkin umat Islam Indonesia ini diserang langsung. Bangkit mereka. Jumlah mereka mayoritas. Lihat komando 411212. Kumpul semuanya di Jakarta. Betul? Ada strateginya tadi. Ambil orang Islam yang bisa dibeli iman Islamnya dengan pangkat, dengan jabatan, dan dengan triliunan. Cuci otaknya, Pak. Udah udah tercuci brainwashing, masukkan ke tubuh umat Islam. Tuh lihat. Banyak nama mereka. Ya, saya nggak nyebut Abu Janda enggak ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu kemunculan tokoh-tokoh oportunis yang menjadi bagian dari tidak sadar menjadi agen mereka. Ini fitnah akhir zaman. Dan beginilah cara mereka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Luar biasa. Maka bukan hanya kekayaan alam yang mereka eksploitasi dari umat Islam. Bukan hanya keringat yang mereka peras. Tuh lihat di pabrik-pabrik yang jadi buruh siapa? Kita umat Islam Indonesia. Yang punya pabrik-pabrik itu siapa? Kita bisa melihat. Bukan hanya keringat kita yang dikuras habis. Bukan darah yang dikuras habis dari umat Islam Palestina Suria, Dan bukan hanya kekayaan alam yang mereka rampas. Akidah kita juga dikuras habis Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Allah Akbar. Inilah fitnah yang tadi Muhammad Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati. Inilah pada akhirnya umat Islam. Wal yang za'annal mahabbata min suduri adaikum Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Jumlah kalian mayoritas tidak lagi menjadi ketakutan bagi musuh-musuh Islam. Karena kita sudah dipecah belah kan? Tadi dengan frame nasionalisme, ada lagi ormas, optor, op, orpol, madhab, sekte, makin mudah kita diadu domba. Solusinya cuma satu, kembali pada pangkuan Quran dan Sunnah. Tegakkan apa yang Allah perintahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu berjamaah di bawah satu sentral komando pemimpin kita. Di saat itu kita buktikan Islam rahmatan lil alamin. 13 abad Islam memimpin dunia. Ada pembantai yang dilakukan umat Islam seperti Israel membantai Palestina? Tidak. Terjadi tidak perang dunia selama tiga periode? Tidak ada. Justru ketika Barat memimpin dunia, bumi bersimbah darah, dunia bermuram durja. Perang dunia ke-1 kedua terjadi. Betul Bapak Ibu? Jadi siapa yang layak memimpin peradaban manusia? Kita apa mereka? Kita umat Islam. Takbir. Makanya Rasulullah tidak senang ketika mereka Jibril berkata, "Faqad sami'tu Allah azza wa jalla qad yakun." Aku mendengar Allah azza wa jalla berfirman, "Haramtul jannata ala kulli syahsin qabla an yadkhula fiha ummati habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat Muhammad memasukinya, umat kekasih itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu ini karunia yang sangat luar biasa. Lalu faktanya, bagaimana nasib umat Islam hari ini? Baik Bapak Ibu rahmati Allah, saya minta izin menampilkan ini. Sangat tidak benar kalau dikatakan ulama tidak tahu NKRI. Justru yang menegakkan NKRI itu ulama. Saya bicara begini karena tahu sejarahnya. Baca yang dinamakan teori perang Ombor. Dalam buku itu diterangkan, kalau perang terjadi, maka ulama dan tokoh-tokoh religi agama itu semua dijadikan tempat naungan. Tapi bila perang sudah selesai, Karakosuit mengatakan, maka semua orang meninggalkan orang-orang yang pernah membuat kita berani di tengah kekacauan, perangan, yang uncertain time. Ada waktu yang tidak bisa dipastikan kapan berhenti. Dalam keadaan tidak ketenangan pikiran, baik jenderal sekalipun, dia mesti mendekat ulama. Tapi kalau sudah proklamasi diperoleh menjadi NKRI, maka ulama harus ditangkap dan dipenjarakan. Masya Allah, ini kekeliruan bangsa dalam sejarah tidak usah diulang. Mari kita kembali untuk menghormati ulama. Mari kita kembali membela ulama yang benar-benar kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka seperti hari ini kecuali maha akbar, maha karya dari para ulama terdahulu.